Hukumnya orang bersedekah tapi ia selalu berpikiran jelek terhadap saudara sendiri. Dalam arti selalu iri kepada saudaranya. Seorang sedekah. Alhamdulillah dia masih mau sedekah. Jadi orang tidak akan orang itu jangan mengharap jangan meng, jangan kita itu selalu meminta orang itu sempurna. Misalnya ada orang berbuat berbuat, berbuat baik kepada kita, syukuri alhamdulillah dia berbuat baik. Dia adalah ahli sedekah. Kalau ternyata kok dia masih suka ngiri, ya kita doakan semoga dengan sedekahnya dia tidak ngiri lagi. Ada pembahasan masalah ngiri, dengki adalah busuk. Yakul hasanat kama takulun nar al hatab al hasad. Dengki itu menghabiskan pahala, menyiksa. Tetangganya beli mobil sakit, bangun rumah sakit. Hilangkan kedengkian. Dengan cara mendoakan dan membantu orang yang kita dengki. Kalau kita dengki kepada seorang, kita doakan, Ya Allah semoga rizkinya tambah banyak. Ya Allah. Sudah, habis dengki. Diperangi terus kedengkian itu. Jadi, ini masalah kedengkian, anda bertanya seperti itu. Kemudian ketahuilah bahwa jangan menuduh orang lain dengki deh. Ini bukan urusan kita nuduh orang lain dengki. Dengki kan di dalam hati. Kita tuh sering wah itu pendengki, sudah jangan ngomong seperti itu. Kita perlu ngurus diri kita sendiri. Kadang-kadang yang ngomong, oh itu suka dengki, yang nggak sadar dia juga ngedengki sebetulnya. Ada orang mendengki saudaranya. Kita gunjing orang yang mendengki, ternyata kita juga mendengki kepada orang tersebut. Ini dengki dari dalam hati kita punya dengki, sudahlah kita sekarang benah diri, apa yang ada di hati kita, ayo kita korek-korek. Kalau ada penyakit dengki, tanda dengki adalah di saat orang lain mendapatkan kebaikan, ternyata kita tidak terima. Kalau tiba-tiba kita ikut senang, oh, dapat duit, alhamdulillah. Padahal yang dapat bukan kita, maka hati kita bersih. Tapi dapat duit dari mana? Kok bisa? Nah, ini sudah sudah langsung tutup poin. Kamu pendengki, kotor, busuk, hina seolah-olah kurang ajar kepada Allah ini. Karena Orang yang dengki itu mengatakan, "Ya Allah, salah ya Allah. Kau ngasih dia salah ya Allah." Kayak gitu, kurang ajar enggak? Makanya pendengki itu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya busuk manusia pendengki itu. nah kalau sudah dengki itu tidak hanya di kalangan pebisnis, bukan. Hasad dengki yang paling dahsyat di kalangan Ustad La hasada ka hasadul lama, dengkinya Ustad Temannya bangun madrasah, bangun masjid, bangun pondok. Dari mana? Ustad Lahazal hazal. Eker-ekeran majlis. Majlis ribut, majlis ini majlis ribut, ribut. Wow. bangga bangga dengan majlis. Ini majlis tertua yang satu, ini majlis terbesar. Oh, ini majlis pernah dihadiri oleh setan. Akhirnya tidak karu-karuan. Ya. Gede banget. Sebab majlis kecil adalah majlisnya Rasulullah, majlisnya Nabi saw. Sedap.